Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah mursalin ala siratin mustaqim. Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, Maha Penyayang, لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya fahum muqmahun. Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga. Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون Mereka penduduk negeri menjawab, Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون Mereka utusan-utusan itu berkata, Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين Dikatakan kepadanya, Masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka mati. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. وإن كل لما جميع لدينا محضرون Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Subhanalladzi ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan, melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang, akhirat, agar kamu mendapat rahmat. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين Dan apabila dikatakan kepada mereka, Infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, Apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka orang-orang kafir berkata, Kapan janji hari berbangkit itu terjadi? Jika kamu orang-orang yang benar. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah sangkakala. Maka seketika itu, mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون Mereka berkata, Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang maha pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون Di surga itu, Mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, Salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini. Wahai orang-orang yang berdosa. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an ta'budu syaitan. Innahu lakum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu maka apakah kamu tidak mengerti? Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti? Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain, hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها فهم لها مالكون Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah, yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم فإذا أنتم منه توقدون Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan dia maha pencipta, maha mengetahui. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أن يقول له كن فيكون Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu. Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan.